Kita masih membahas dalam pembahasan istimrar wal baqa li ahli sunnah al-istimrar wal baqa fi al-manhaj as-salafi. Barakallahu fikum. Yaitu akan terus-menerus ada serta dijaga oleh Allah tabaraka wa taala manhajus salafi ini tadi barakallahu fikum terus terjaga dan selalu ada sampai nanti hari kiamat ketika diturunkannya Allah Isa alaihi salam lalu para pengikut ajaran manhajus salafi tersebut bersatu dan bersama dengan Allah Isa alaihi salam berjalan naam bersama beliau satu barisan dengan beliau sampai nanti Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin yang akan mencabut semua nyawa-nyawa mereka sebelum ditegakkannya hari kiamat. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam Kitabul Fitan hadis dari sahabat An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan perkara atau seputar dajjal dan kita telah membaca hadis yang cukup panjang tersebut hingga pada keadaan Nabiullah Isa alaihi salam dan para pengikutnya kaum muslimin serta ahlu sunnah yang bersama beliau ketika itu terkepung semuanya terkepung barakallahu fikum dikepung oleh Ya'juj wa Ma'juj hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mematikan Ya'juj wa Ma'juj dengan Allah turunkan atau Allah kirim burung-burung yang berleher panjang yang menangkap Ya'juj wa Ma'juj dan melemparkan mereka semuanya ke tempat yang Allah kehendaki. Lalu kemudian Allah tabaraka wa ta'ala setelah hilangnya Ya'juj wa Ma'juj, tertumpasnya mereka semuanya, maka Allah tabaraka wa ta'ala mengirimkan hujan yang membasahi muka bumi ini dan membersihkannya dan Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan bumi untuk kemudian mengeluarkan tanaman-tanaman dan tumbuhan-tumbuhannya dan buah-buahan dan mengeluarkan kembali barakahnya. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan atau melanjutkan fayauma idzin ta'kulul isabatu minar rummanah wa yastadhilluna bikihfiha maka di hari tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan bumi ini Nah, setelah hilangnya dan tertumpasnya Ya'juj wa Ma'juj, Allah munculkan berkah pada muka bumi ini. Allah munculkan tanaman-tanamannya, munculkan buah-buahannya, sampai sekelompok dari kalangan umat manusia memakan hewan ternak minar rumanah di bagian perutnya wa yastadhilluna bikihfiha dan kemudian sampai ber e, berteduh, artinya apa? Ternaungi, bikih fiha kif yaitu disebutkan adalah belahan bagian tengkoraknya. Nah, mungkin karena sangi besarnya itu hewan ternak. Wa yubaraku firrisl dan Allah Subhanahu wa taala berkahi ar-risl susu dari hewan ternak tersebut hatta anna likhata minal ibili latakfil fi'ama minan nas. Sampai-sampai al-likhah, al-likhah itu adalah salah satu jenis unta, yaitu unta perahan yang deras atau melimpah air susunya. Sampai-sampai unta likhah itu pun minal ibil latakfil fi'ama minan nas. Air susunya itu bisa mencukupi satu naam golongan umat manusia. Ya, sampai-sampai satu su, eh, enam, satu ekor unta susunya itu melimpah hingga mencukupi apa? mencukupi sekelompok mungkin satu kobilah ya sekelompok atau satu kobilah barakallahu fikum dari kalangan nah, manusia. bermana al-jama'ah al-kathirah sekelompok besar dari kalangan umat manusia. Walikhata minal baqari la takfi al qabilata minan nas. Dan begitu pula jenis likhah yaitu hewan ternak dari kalangan sapi. Demikian dikatakan likhah yaitu yang memang hadithatul wiladah yaitu hewan yang baru saja melahirkan sehingga eh, muncul air susunya. Barakallahu fikum. Al-likha al bakar la takfil qabilata minan nas. Saking berkahnya di hari-hari itu setelah Allah tumpas yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Sampai-sampai susu dari seekor sapi itu la takfil qabilah minan nas. Bisa mencukupi apa? Mencukupi umat manusia satu qabilah. Walikhata al ghanami la takfil fakhid minan nas dan demikian pula hewan eh, likhah dari kalangan kambing. Tadi ada likhah dari kalangan unta, likhah dari sapi, dan sekarang likhah dari kambing. Itu bisa mencukupi al-fakhidh minan nas. Yaitu sekelompok, naam, sekelompok kerabat. Yaitu kumpulan manusia yang memang satu ada hubungan kerabat. Barakallahu fikum ya sekelompok kecil dari apa dari kalangan keluarga itu bisa mencukupi satu ekor kambing susunya itu mencukupi ya kalangan satu keluarga barakallahu fikum satu kerabat begitu nambah beberapa kelompok ke, e, kerabat hum kadzalik idbaathallahu ba'athallahu rihan tayyibah pada kondisi mereka seperti ini merasakan berkah serta kemakmuran merasakan berkah serta makmurnya bumi ini ketika apa? Ketika setelah Allah bersihkan ya dari yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Allah Subhanahu wa taala pada keadaan manusia seperti ini arti menikmati menikmati keadaan setelah apa? Eh, setelah hilangnya Ya'juj wa Ma'juj, Allah kemudian tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan di muka bumi sampai begitu melimpah ruah berkah di muka bumi ini untuk enam eh, kaum mukminin yang bersama dengan Nabiullah Isa alaihi salam. Barakallahu fikum maka mereka menikmati susu dari hewan-hewan ternak mereka maka Allah Jalla wa'ala pada kondisi seperti ini Allah Azza wa Jalla mengirimkan rihan tayyibah. Angin yang sangat wangi. Ya, angin yang baik. Fatakhuduhum tahta abatihim. Yang melewati di bawah ketiak-ketiak mereka. Fatakbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin. Melewati di bawah ketiak-ketiak mereka seraya apa seraya angin tersebut mencabut semua uh, nyawa setiap mukmin dan setiap muslim. Sehingga pada kondisi seperti itu kata Rasul alaihi salatu wasallam semua mukmin dan semua muslim wafat. Tidak ada satu muslim pun, tidak ada satu mukmin pun yang dilalui oleh angin tadi kecuali apa? Semuanya hilang nyawanya wayabqa syirarun nas maka yang tersisa di muka bumi ketika itu kata beliau alaihi salatu wassalam adalah syirarun nas orang-orang buruknya orang-orang jeleknya orang-orang jahatnya yataharajuna fiha taharujal humur yataharaj naam dengan e, bermakna harij yaitu dengan dikasrohkan huruf ro harij ya kalau haraj itu saling membunuh kalau harij itu saling apa e, afwan uh, yataha yataharajun maknanya adalah sebagaimana disebutkan oleh alimah imam dalam e, Syarah Sahih Muslim yujami'ur rijalun nisa bihadratin nas kama yaf'alul hamir yaitu kaum laki-laki menggauli kaum wanita disaksikan oleh sekian banyak orang. Sebagaimana ini kelakuan apa? Kelakuan yang dilakukan oleh oleh Al-Hamir. Keledai-keledai. Walayaktarithun dan mereka pun tidak peduli kalau dilihat oleh orang lain. Ini kondisi syirorun nas manusia-manusia jelek yang tetap masih ada di hari kiamat nanti dan akan menjumpai hancur leburnya umat, uh, hancur leburnya alam semesta ini. Fa'alaihim takumus sa'ah. Maka pada diri mereka itulah tersisanya mereka ini kondisi seperti itu maka demikianlah ditegakkannya hari kiamat. Rusak kondisi umat manusia. Memang sengaja Allah sisakan orang-orang yang rusak, orang-orang kotor, orang-orang yang suka dengan sesuatu hal yang menjijikkan. Barakallahu fikum. Fa'alaihim kata Rasul alaihi salatu wasallam taqumus sa'ah. Ditegakkanlah hari kiamat. Nah, artinya orang-orang yang baik, ahlu sunnah salafiyin yang bersama dengan Nabi Allah Isa alaihissalam Allah kirimkan rihan tayyibah. Allah kirimkan angin yang tidaklah berhembus melewati seorang muslim dan mukmin pun kecuali apa? Kecuali mencabut nyawa-nyawa mereka hingga saat itu tidak ada satu mukmin dan muslim pun tersisa, yang tersisa hanyalah syirarun nas, manusia-manusia yang jelek dan buruk. Artinya di sini ya ikhwan, dibawakan hadis ini oleh Syekh Abdullah ibn Salfiq al-Zafiri hafizahullahu ta'ala menunjukkan ahlu sunnah itu akan terus dan tetap ada. Manhajus salafi akan terus tetap ada dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai nanti manusia muslim dan mukmin terakhir yang ada di muka bumi ini sebelum ditegakkannya hari kiamat. Oleh karenanya Syekh Abdullah ibn Salfiq hafizahullahu ta'ala menyebutkan setelah membawakan hadis ini beliau berkata wa hadza min aqwal adillati ala istimrariyati ta'ifatil mansuratil qa'imati 'ala al manhaj salafi ila qiyamis sa'ah. Dan ini merupakan dalil yang terkuat yang menunjukkan istimrariyati ta'ifah al-mansurah. Terus menerus kontinu dan senantiasa ada senantiasa eksis. Ya. Eksisnya apa? Eksisnya atau ifah al-mansurah yang terus berdiri tegak di atas al-manhajus salafi. Sampai kapan? Ila kiamisah. Sampai di hari kiamat nanti. Nah, sehingga manhajus salafi akan terus ada. As-salafiyun yang mengikuti manhaj ini pun juga akan terus selalu ada. Sampai nanti mereka menjadi orang-orang yang bersama dengan Nabiullah Isa alaihissalam ketika beliau diturunkan di muka bumi ini sebelum menjelang hari kiamat. Kemudian Syekh Abdullah ibn Salfiq hafizahullahu taala melanjutkan pada paragraf yang berikutnya fahadhihi akhbarun sahihatun thabitatun anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yajibul imanu biha wa tasdiquha واعتقاد ما تضمنه من الخبر ببقاء هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية القائمة بدين الله فهذه أخبار صحيحة dan ini semuanya hadis-hadis ayat-ayat yang disebutkan mulai dari dalil pertama sampai kemudian sekarang ini eh, pada kandungan atau dalil yang ketujuh sampai beberapa hadis di sini, tiga atau empat hadis disebutkan dari hadis yang terakhir yang cukup panjang dari An-Nawas bin Sam'an, maka berita-berita yang sahihah, yang sabitah, yang terbukti dan kuat ini tadi yang sah, barakallahu fikum dari Nabi alaihi salatu wasallam yang wajib untuk diimani, wajib untuk dibenarkan, wajib untuk diyakini, ma tadammanahu minal khabar yang mengandung serta memuat berita akan bibaqai hadhihi taifah al-mansurah yang akan terus-menerus eksisnya taifah al-mansurah eksisnya al-firqatun najiyah yang berdiri tegak di atas agama Allah wa hadha min rahmatillahi taala biibadih dan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh hamba-hambanya wa tamami hikmatihi wa adlih wa annahu la yatruku ibadahu hamala dan merupakan kesempurnaan hikmah dan keadilannya dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan hamba-hambanya dibiarkan sia-sia begitu saja ada di muka bumi, tidak dibimbing, tidak didedek, tidak dikirim utusan, tidak ada suatu ajaran yang mengajari mereka yang mengarahkan mereka kepada sirotol mustaqim, yang membimbing mereka untuk menjadi manusia yang hakiki, yang menghambakan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan apa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan terus ada ya ikhwan, At-Ta'ifah Al-Mansurah. Akan terus ada Al-Firqah An-Najiyah. Mereka nggak akan apa? nggak akan punah. Sampai nanti Allah tegakkan hari kiamat baru kemudian Allah kehendaki orang-orang yang saleh, orang-orang muslim, orang-orang yang beriman Allah wafatkan semuanya dan tidak tersisa di hari kiamat nanti kecuali syirarul khalq. Wa amma min haitsul waqi'i al-malmusi fa inna wujuda a'immatid dini wa ulama'il ummati wa man ala nahjihim mundu ahdi sahabati ridwanullahi alaihim mururan bi'ahdi tabi'in thumma atba'ihim ila jami'i qurunil islami ila yaumina hadha walladhi la yakhlu zamanun minhum liman akbar lamin akbaril adillati wal barahin ala istimraril ala istimrari al manhaji adapun dari sisi fakta yang nyata dan bisa kita rasakan bersama bahwasannya keberadaan a'immatuddin, keberadaan imam-imam dalam agama ini, dan keberadaan ulama umat ini, dan para pengikut beliau-beliau yang berada di atas manhaj beliaunya semenjak di masa as-sahabah ridwanullahi taala alaihim terus berjalan sampai di masa tabi'in kemudian para pengikut beliau-beliaunya pengikut para tabi'in Naam ila jami'i kurunil Islam sampai di setiap generasi dan masa-masa abad-abad Islam sampai di hari ini. Sampai di masa kita hidup ini. Walladzi la yakhlu zamanun minhum. Yang tidaklah lepas, tidaklah kosong satu zaman pun dari mereka. Ini pun lamin akbaril adillah wal barahin. Ini pun menjadi apa? Tanda yang paling besar. Bukti yang paling besar, bukti yang paling jelas, paling gamblang akan apa? Akan terus-menerus adanya dan akan terus eksisnya alman manhajus salafi dan terus-menerus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat. Tinggal sebagaimana seperti yang dikatakan oleh Syekh Mukbil Ibnu Hadil Wadi'i rahmatullahi taala alaihi yaitu dakwah ini akan terus berjalan. Artinya agama ini akan terus ada di muka bumi ini dan terus berjalan dijaga oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, dan kita semuanya barakallahu fikum adalah makhluk-makhluk Allah azza wa jalla yang memegangi memegangi al-manhajus salafi sementara manhajus salafi terus lewat. <clears throat> Barang siapa yang kuat pegangannya, yang Allah beri taufik untuk bisa memegangnya dengan kuat, Allah selamatkan. Dan adapun orang-orang yang terfitnah pun akan melepaskan tali agama tersebut. Sehingga akan jatuh terpelanting jauh. Meninggalkan apa? Meninggalkan jalan, meninggalkan uh, dakwah as-salafiyah tersebut, meninggalkan al-manhaj as-salafi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan istiqomah kepada kita semuanya sampai kita semua wafat nanti. Amin Allahumma amin. Yaqulu al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu taala fi muqaddimati risalatihi. Naam ar-rad 'ala al-Jahmiyah waz-Zanadiqah. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu taala berkata di mukaddimah atau pembukaan dari risalah beliau, risalah bantahan rot alal Jahmiyah, bantahan terhadap kelompok sesat dan menyimpang Jahmiyah dan Az-Zanadiqah. Kata beliau rahimahullahu taala, alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratin minar rusuli baqaya min ahlil ilm. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan di setiap masa, di setiap zaman yang sudah merupa yang, sudah mengalami kekosongan dari para rasul, Allah tetap adakan, Allah tetap munculkan, Allah tetap eksiskan. Ya. Baqaya min ahli ilm. Para ulama yang masih ada. yad'una man dhalla ilal huda ya mengajak para para ulama dan ahlul ilm tersebut yad'una man dhalla ilal huda, mengajak orang-orang yang tersesat kembali kepada jalan hidayah dan jalan yang lurus. Wa yasbiruna minhum 'alal adha serta bersabar atas gangguan yang muncul dari mereka. Sesat diselamatkan tapi justru malah apa? Justru malah menimpakan gangguan kepada para a'immah dan para ulama. Yuhyu nabi kitabillahil mauta. Mereka menghidupkan kembali mayat-mayat hidup yang telah apa? Yang telah mati. Wa yubassiruna binurillahi ahlal ama. Dan dengan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala mereka membuat atau membuat melihat orang-orang yang sudah apa? Yang sudah terbutakan dengan syubhat, terbutakan dengan bid'ah. Fakam min qatilin li iblis qad ahyauhu berapa banyak korban yang telah dibunuh oleh iblis kembali mereka hidupkan dengan cahaya hidayah. Binuril ilm dengan cahaya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa kamman ta'ihin qad hadau. Dan sudah berapa banyak orang yang tersesat terlampau jauh sesatnya lalu kemudian mereka kembali dan mereka beri uh, petunjuk dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Fama ahsana atharuhum 'alan nas Sungguh betapa indah dan betapa baiknya. Naam, pengaruh keberadaan mereka terhadap umat manusia. Betapa besar, betapa indah pengaruh positif yang naam yang uh, beliau berikan kepada umat manusia yang beliau-beliaunya berikan biidznillah wa akbah atharan nasi alaihim yanfuna an kitabillahi tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa الجاهلين jahilin عقدوا aqanam aqadu وأطلقوا bid'ah wa atlaqu dan sungguh betapa buruk dan betapa jelek ya balasan umat manusia ini terhadap beliau-beliaunya betapa buruk dampak eh, dampak yang ditimbulkan umat manusia terhadap diri beliau-beliaunya yang telah apa yang telah berupaya dan berusaha eh, mati-matian untuk menjaga hidayah umat manusia dan kemudian mengajak mereka kembali kepada Allah, kembali kepada ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan mereka kata Al-Imam Ahmad yanfuna an kitabillahi tahrifal ghalin yang meniadakan menolak dan e, senantiasa menghadang tahrifal ghalin tahrif penyelewengan penyelewengan kaum kaum kaum ekstremis yang hulu membentengi kitabullah menjaga kitabullah dari tahrif mereka dari penyelewengan penyelewengan makna mereka wantihalil mubtilin wa ta'wil al-jahilin. dan wantihalil mubtilin dan madhab-madhab baru yang dimunculkan oleh ahlul batil wa ta'wil al jahilin dan menafikan serta melindungi agama ini dari takwilnya orang-orang jahil yang mereka telah mendirikan nah, mendirikan bendera-bendera bid'ah dan kemudian memegang tali kendali fitnah mereka menghadapi ahlul bid'ah dan ahlul batil ini para ulama yang senantiasa menjaga naam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Imam Ahmad rahimahullah taala baqaya min ahli ilm. Ya, Allah uh, beliau sebutkan bahwasanya akan terus-menerus ada dari kalangan para ulama di masa-masa kekosongan dari rasul yang sudah sudah nggak ada rasul lagi sudah ada tidak sudah tidak ada nabi lagi yang akan diutus sampai nanti di hari kiamat Barakallahu fikum. Tetapi Allah tetap menjaga agama ini dengan apa? Dengan Allah munculkan para pewaris nabi, yakni para ulama. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan penjagaan Allah terhadap agama ini dan terus-menerus senantiasa ada dan selalu eksis. Kemudian eh, Syekh Abdullah ibn Salfiq Al-Zafiri hafizahullah ta'ala menyebutkan walau sabarna tarikha wa nadharna ila kutubir rijali wat tabaqat la ra'aina dzalika tahqiqa andaikan kita mau sabarna tarikh mau meneliti sejarah membaca sejarah mau membahas kitab-kitab rijal mau membahas kitab-kitab tabaqat tabaqat ahli ilm tabaqah para ulama la ra'aina dzalika tahqiqa. Niscaya pasti kita akan mendapati hal itu benar-benar nyata. Fama min zamanin illa wa ja'alallahu fihi man yaqumu bidinillahi wa Naam. Wa aqidatu ahli sunnati min adzabina 'anis sunnah wa sabili salafil ummah wa ala ra'si haula'i ahlul hadith wa ashabul manhajis salafi minal ulama ar-rabbaniyin min kulli zam min kulli zamanin alladzina المنصورة لهذا al-mansurah جعلهم fa inna الخلق ja'alahum القيامة فما khalqi yaumal Fama min dan tidak ada satu masa dan tidak ada satu generasi pun illa wa fihi man yaqumu bidinillah kecuali pasti akan Allah munculkan hamba-hamba yang akan menegakkan kembali agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kembali akidah ahli sunnah, menegakkan kembali, menguatkan kembali dan menyampaikan dengan penuh semangat akidah ahli sunnah dari kalangan orang-orang yang membela ajaran as-sunnah, membela jalan salaful ummah, yang dipimpin ala ra'si ula dan pemimpinnya di, di antara mereka ialah ahlul hadis. Para ulama al-hadis. Para ulama ashabul manhaj salafi. Para pengikut dan yang menghidupkan kembali al salafi dari kalangan para ulama ar-rabbaniyun di setiap masa. Yang mereka itulah mereka itulah yang disebut dengan at taifa al-mansurah. Oleh karenanya Atas dasar hal ini kata Syekh Abdul ibn Salfiq, fa innallaha ja'alhum syuhudahu 'alal khalqi yaumal qiyamah. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai saksi-saksinya atas seluruh umat manusia di hari kiamat nanti. Rawal Bukhari an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari eh, dan sebuah hadis diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dari sahabat Abu Sa'idin Al Khudri radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda yuja'u binuhi yaumal binuhin yaumal qiyamah fayuqalu lahu hal ballaghta fayaqulu na'am ya rabb alu ummatuhu hal ballagakum fayakuluna ma ja'ana min nadhir fayakulu man syuhudak fayakulu muhammadun wa ummatuh fayuja'u bikum fatashhadun thumma qara'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa ar rasulu alaikum syahida. Yuja'u binuhin. Nanti di hari kiamat akan didatangkan Nabiullah Nuh alaihi salam. Maka dikatakan kepada beliau, Hal ballaghta wahai Nuh, apakah engkau telah menyampaikan risalah din dariku kepada umatmu? Fayaqulu na'am ya Rab. Ya wahai Rab. Sudah aku sampaikan. Fatus alu ummatuh. Maka ditanya umat beliau, hal balagokum benar apa yang dikatakan Nuh? Apakah dia telah menyampaikan risalah agamaku kepada kalian? Fayakulun ma ja'ana min nadhir. Maka umat Nuh, umat Nabiullah Nuh alaihi salam berkata ma ja'ana min nadhir. Wahai Rob, tidak pernah ada seorang pemberi peringatan pun datang kepada kami. Gak ada yang mengingatkan kami, gak ada seorang dai pun yang datang mengajar dan mengingatkan kami. Fayaqulu man syuhudak. Wahai Nuh, siapa saksimu? Yang akan menguatkan persaksianmu, yang akan menguatkan ucapanmu. Siapa saksimu? Yang akan membuktikan kebenaran ucapanmu tersebut. Fayaqulu Muhammadun wa ummatuh. Ya Rabb, yang akan membenarkan dan menjadi bukti dari ucapanku adalah Muhammad dan umat beliau. Fayuja'u bikum fatashhadun. Maka didatangkanlah kalian kata Rasul alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya. Maka didatangkanlah kalian fatashhadun. Maka ketika itu kalian bersaksi bahwasanya Nabiullah Nuh alaihi salam telah menyampaikan risalah agama beliau yang beliau terima dari Allah azza wa jalla telah beliau sampaikan kepada umatnya. Naam, thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam membacakan ayat 143 dari surat Al-Baqarah kepada para sahabat beliau yang beliau sampaikan kisah ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah wahai Muhammad kami jadikan kalian umat yang wasata. Nanti akan dibahas apa itu wasata litakunu syuhada'a 'alan nas agar kalian menjadi saksi dari seluruh umat manusia wa yakunar rasulu 'alaikum syahida dan agar Rasul alaihi salatu wasallam pun menjadi saksi atas kalian. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala memberikan komentar akan hadis ini. Wal wasat al-'adl. Wasat itu yang dimaksud ialah bermakna al-adl. Ila an qala dan beliau terus menyampaikan pembahasan yang beliau e, sampaikan dalam pembahasan ini sampai pada ucapan beliau li-an anna ahlal jahli laisu udulan karena ahlul jahil, orang-orang jahil, laisu su'udulan bukan orang-orang yang adil. Menunjukkan ya ikhwah, orang itu bisa bersikap adil dengan apa? Dengan ilmu. Barakallahu fikum. Gak bisa keadilan itu ditegakkan dengan kejahilan, tidak mungkin. Keadilan bisa ditegakkan dengan ilm. Maka oleh karena ketika terjadi fitnah, biar fitnah itu bisa terselesaikan dengan baik, dengan adil, kembali kepada para ulama Apakah mungkin barakallahu fikum fitnah itu bisa diatasi dengan kejahilan? Kenapa? Al-jahal laisa adilan. Kejahilan itu bukan keadilan. Demikian pula kata Al-Hafidh Ibn Hajar li anna ahlal jahli laisu udulan. Orang-orang jahil bukan orang-orang adil. Karena apa? Karena untuk bisa adil butuh ilmu. Gak mungkin jahil itu bisa tegak dengan afwan, tidak mungkin bisa keadilan bisa, uh, bisa tegak keadilan tanpa ilmu atau bisa ditegakkan dengan kejahilan, tidak mungkin. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan atau melanjutkan, wa kadzalika ahlul bid'ah. Dan demikian pula ahlul bid'ah. Gak mungkin ahlul bid'ah itu bisa menegakkan keadilan dengan kebid'ahan yang mereka anut, dengan kebid'ahan yang mereka yakini dan kebid'ahan yang terus mereka pegangi. Fa'urifa annal murada bil wasfil madhkur ahlas sunnah wal jamaah atau ahlus sunnati wal jamaah wahum ahlul ilmi syar'i. Masya Allah. Sehingga dengan ini diketahuilah bahwasannya yang dimaksud pada sifat yang disebutkan Sifat yang disebutkan sebagai saksi yang disebutkan sebagai saksi di hari kiamat nanti adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, yang dijadikan saksi adalah orang-orang adil, bukan orang-orang jahil. Yang dijadikan saksi adalah orang-orang adil, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang telah mengilmui, mempersenjatai diri mereka dengan ilmu sehingga mereka bisa apa? Bisa sampai kepada keadilan, mencapai keadilan dengan apa? Dengan bimbingan dan bekal ilmu dan mengikuti arahan para ulama senantiasa kembali kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengikuti eh, orang-orang uh, mengikuti ilmu, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Maka umat manusia ini bisa adil, bisa baik. Taib. Mereka ialah ahlus sunnati wal jamaah. Sifat sebagai saksi yang menjadi uh, saksi dari seluruh nabi dan seluruh para rasul dan para nabi dan para rasul barakallahu fikum adalah rasul alaihi salatu wasallam dan umat beliau. tapi siapa umat beliau? Hum ahlul udul adalah orang-orang yang adil. Siapa? Ahlus sunnati wal jamaah wa hum ahlul ilmi syar'i. Ahlus sunnah wal jamaah ya mereka itu adalah ahlul ilm. Para ulama uh, ulama ilmu syar'i. Orang-orang yang berilmu dengan ilmu agama. Naam. Maka apa? Barakallahu fikum uh, ahlul hadis, para ulama al manajus salafi yang terus senantiasa ada dan terus akan senantiasa Allah munculkan untuk menjaga agamanya, sampai di hari kiamat nanti barakallahu fikum adalah ahlul ilmi syar'i. Para ulama mereka akan menjadi saksi barakallahu fikum. Saksi akan umat ini uh, saksi uh, terhadap umat-umat sebelumnya, saksi bagi para nabi dan para rasul. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yaqulul imamu Abu Abdullah Ibnu Battah Al-Ukburi fil ibanati ta'liqan ala hadithi ba'dal islamu ghariban wa ghariban kama bada fatuba lil ghuraba qala ja'alna Allah au ja'alana Allah wa iyyakum bi kitabillahi amilin وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم متمسكين وللأئمة الخلفاء الراشدين المهديين متبعين ولآثار سلفنا وعلمائنا مقتفين وبهدي شيوخنا الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين مهتدين فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه قد جعل في كل زمان فترة من الرسل ودروسا للأثر بما هو تعالى بلطفه بعباده ورفق ورفقه بأهل عنايته ومن سبقت له الرحمة في كتابه لا يخلي لا يخلي كل زمان من بقايا من أهل العلم وحملة الحجة يدعون من ضل إلى الهدى ويذودونهم عن الردى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بعون الله أهل العمى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجهالة والغباء Demikian dinukil dari kitab Al-Ibanah dan terjemahannya insyaallah taala akan kembali kita lanjutkan dan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya ikhwan memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mensyukuri nikmat kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bermanhajus salaf bermanhajus salafi mengikuti manhajus salafi, mengikuti bimbingan para ulama, mengikuti ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mensyukuri nikmat kemudahan untuk bisa ta'lim, kemudahan untuk bisa menimba ilmu agar kita semuanya menjadi orang-orang yang adil dan dan sampai kepada keadilan. Barakallahu fikum karena memang keadilan itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah yang mendekatkan diri kita semuanya kepada ketakwaan kepadanya. Naktafi bihada kita cukupkan sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.